Pengaruh daripada rasa cinta atas seorang hamba dampak pengaruh adanya rasa cinta atas seorang hamba. Nah, pembahasannya adalah dibawakan oleh Syekh rahimahullah hadis tentang masalah al-mahabbah, cinta. Apa pengaruh ketika seorang memiliki rasa cinta terhadap seorang hamba. Maka dibawakan hadis potongan hadis an Abi Musa al Ashari dari sahabat yang mulia namanya Abu Musa Abu Musa Abdullah al Ashari dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba al mar'u ma'aman ahabba seseorang itu bersama orang yang dia cintai seseorang itu bersama orang yang dicintai. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, hadis yang seperti ini telah datang dari beberapa riwayat. Di antara riwayat yang datang adalah dari Abu Musa radhiyallahu anhu ditanyakan kepada beliau ar-rajul yuhibbul qaum. Wahai Rasul, ada seorang mencintai suatu kaum. Walama yalhaquhum, apakah bisa berkumpul dengan mereka? Kala almar'u ma'aman ahab. Nabi menjawab, orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini hadis dalam riwayat dari Abu Musa. Yang kedua, hadis yang semakna dengan ini pula ada kisah dari Anas ibni Malik. Dikisahkan dalam riwayat Anas ibni Malik ada Arabia, orang Arabi, orang gunung. Beliau datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Mata sa'atu?" Kapan terjadinya hari kiamat? Lihat. Ada orang Arabi percaya adanya hari kiamat. Namun dia ingin memperjelas mata sa'atu kapankah terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang cerdas. Pertanyaan tidak sesuai dengan uh, jawaban tidak seperti apa namanya jawaban tidak seperti pertanyaan. Justru Nabi menjawab, "Mada a'datta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW balik bertanya, Ma'adatta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka orang Arabi, Waalaikumsalam. Orang Arabi tadi menjawab, yang dipersiapkan menghadapi hari kiamat katanya hubbullahi wa rasulih yang saya siapkan menghadapi hari kiamat ialah hubbullahi wa rasulih mencintai Allah dan Rasulnya maka beliau pun memberi kabar gembira anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai muttafaqun alaih jadi ini lafad kalimat yang datang dalam riwayat Anas ibni Malik kisah tentang Arabi yang bertanya tentang kapan hari kiamat maka Nabi SAW justru bertanya kalau memang ada hari kiamat apa yang kamu siapkan ini lebih penting. Kalau hari datangnya sudah pasti. Inna sa'ah atiyatun. Kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, dada ragu di dalamnya. Yang penting ma'adatalah apa yang kamu siapkan. Lihatlah di sini pengaruh mencintai Allah dan Rasul. Maka kata A'rab ini mengatakan hubbullah wa rasuluh. Yang saya siapkan adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, Anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta orang yang engkau cintai. Ini kisah dari jalur Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Masul ikhwah hmm. Dalam riwayat yang berikutnya Naam Dari jalannya Aisyah radhiyallahu anha Kisah tapi ini kisah yang lain. Ada seorang yang diutus oleh beliau Nabi SAW dalam syariah, pasukan kecil namanya syariah. Maka setiap kali pemimpin syariah ini sholat, maka di akhir bacaannya selalu dibaca Kulhu Wallahu ahad. Akhirnya dia selalu membaca surat kul huwallahu ahad. Ya. Lihat di sini pengaruh mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi mencintai Allah dan Rasul, pengaruhnya ialah Allah dan Rasul mencintai kita. Demikian pula dalam hadis Aisyah dikisahkan seorang yang selalu ngimami membaca kul huwallahu ahad maka ditanyakan dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi memerintahkan tanyakan kepada dia kenapa selalu membaca kul huwallahu ahad faqala ternyata dia mengatakan li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha alasan dia baca kul huwallahu ahad dalam solatnya selalu baca kul huwallahu ahad kul ahad karena kata dia di annaha sifatur rahman karena di dalam kul huwallahu ahad itu sifat-sifatnya Allah yang rahman disebutkan wa ana uhibbu an aqra'aha saya suka untuk membacanya. Maka dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Akhbiruhu anallaha yuhibbuh." Habarkan ke dia. Akhbiruhu. Kabarkan oleh kalian kepada dia. Apa itu Anallaha yuhibbuh. Allah itu mencintainya. Para hadirin, akhwani fillah. Demikian hadis mutafakun alaih dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita ambil penjelasan tentang hadis Abi Musa al-Ash'ari seorang beserta orang yang dicintai. Hadal hadis fihi. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Yang pertama, wahadal hadis fihi al hasu ala uwati mahabbatir rusuli wattiba'ihim bihasbi maratibihim dalam hadis ini terdapat faidah anjuran. Anjuran untuk ala kuwati mahabbati rasul untuk memberikan kekuatan dalam mencintai para rasul memberikan kekuatan pada diri seorang untuk mencintai para rasul bukan hanya sekedar kuat dalam mencintai para rasul wattibaihim serta mengikuti mereka serta mengikuti langkah para rasul ya ini anjuran agar seorang memperkuat diri untuk naam mencintai para rasul dan mengikuti mereka iya kenapa kalau kita kuat mencintai para rasul, berarti apa tadi? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Iya. Juga dari hadis ini ada faidah. at tahzir min mahabbati diddihim. Peringatan. Peringatan mencintai selain mereka atau lawan mereka, lawan-lawannya para rasul. Peringatan mencintai lawannya mereka, lawannya para rasul, berarti musuhnya. Ya. Orang yang membenci rasul, memesihi rasul, itu jangan kita cintai. Kenapa? Karena seorang yang mukmin tentu mencintai orang mukmin. Tidak muncul di hatinya pembelaan terhadap orang yang memusuhi para rasul. Ini sebagai faidah yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis ini juga barakallahu fikum. Fa innal mahabbah di dalam hadis ini menunjukkan bahwa rasa cinta itu dalil ala kuwati ittisalil muhib biman yuhib yuhab yuhibbuhu bahwa cinta itu menunjukkan kuatnya hubungan orang yang mencintai dengan yang dicintai. Ya, kuatnya hubungan itisol orang yang mencintai kepada orang yang dicintai semakin kuat rasa cintanya semakin kuat hubungannya kan gitu hmm. semakin kuat cintanya kepada Rasul semakin kuat hubungannya dari sisi mana munasabatihi li akhlaqih yang pertama hubungan berkesesuaian akhlaknya. Dia akan selalu berusaha menghubungkan, mencocokkan akhlaknya dengan rasulnya. Yang kedua, wa iqtidaihi bih akan berhubungan kuat dalam meneladani yang dicintai. Ya, meneladani orang yang dicintai. Semakin kuat kecintaannya kepada seseorang yang dia cintai, semakin kuat hubungan dalam uh, meniru. Hmm. Meniru. Hampir semuanya akan ditiru, ya. Kenapa? Saking kuatnya rasa cinta hmm. kepada seseorang. Sampai Syekh Utsaimin menceritakan begitu cintanya dia terhadap Syekh Nasir Asadi. Dia sangat kagum dengan gurunya. Dan saya mengungkapkan Syekh Nasir Asadi begitu membekas di hatinya. Sehingga apa yang dilakukan beliau berusaha meniru. Sampai sebagian muridnya itu niru cara nulisnya. Tulisannya diapakan? Ditiru. Padahal tulisannya sulit diapakan? Dibaca. Tapi ditiru. Hmm. Kenapa itu? Karena pengaruh kuatnya rasa cinta. Sehingga apa yang dilakukan kadang dicontoh. Demikian pula kita. Semakin kuat rasa cintanya kepada Rasul semakin kuat dalam mencontohnya. Wa aidan. Hmm. Juga faidah berikutnya. enam jadi semakin kuat mencocoki ahlaknya, semakin kuat meneladaninya, itu dalil tentang adanya rasa cinta. Semakin kuat rasa cintanya, semakin kuat pula di dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidan dan juga dalam hadis ini man Allah taala fa inna nafsa mahabbatahu min a'dham ma yuqarribuhu ilallah. Juga barang siapa yang mencintai Allah taala. Faedah berikutnya Barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala Fa inna nafsa mahabbatah min a'bami yukar, ma yukarribuhu ilallah Maka jiwa akan mencintai Jiwa itu akan mencintai Perkara yang paling besar Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Iya yeah. Maka jiwa itu akan mencintai perkara yang terbesar. Perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyil ikhwah. Jadi, kalau orang itu jujur rasa cintanya kepada Allah, akan nampak di hatinya. Perkara yang terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendatangkan kecintaannya. Kenapa? Fa innallaha syakur. Allah itu maha pembalas kebaikan yang dilakukan hamba. Yu'til mutaqarrab a'dham. Allah berikan perkara yang terbesar apa yang dia lakukan bi'ad'afin mudha'afah dengan berlipat ganda sebagaimana kisah adanya seorang wanita Bani Israel yang dia berzina. Dia melihat ada seekor anjing yang lidahnya dikeluarkan menjilat pasir hampir mati. Wanita pelacur ini pun turun ke sumur, dia copot khufnya, diambil air, dia naik sambil menggigit khuf berisikan air. Dia minumkan ke anjing tersebut. Maka kata Nabi, Fasyakarallah. Allah pun bersyukur. Maksudnya apa? Allah membalas atas perbuatan baik hamba ini kepada makhluknya. Ya. Allah ampuni hamba tersebut sehingga barakallahu fikum man wa man syakarahu ta'ala ayal haqahu biman ahab maka orang yang bersyukur kepada Allah dia senang untuk berjumpa dengan Allah wa in qasara amalu walaupun mungkin kurang banyak amalannya iya sehingga orang badui dalam hadis tadi, hadisnya Anas. Ketika dia mempersiapkan hari akhirat, dia mengatakan hubullah wa rasul Saya siapkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka dalam riwayat yang lain, ma'adat talaha min kasrati saumin wala solatin wala sodakotin orang itu tidak banyak dia tidak mempersiapkan bekal yang banyak dari puasanya, sholatnya, sodakohnya ya namun yang ada di hatinya ialah berusaha membesarkan Allah dan Rasul sebagai yang paling dicintai. Begitu. Karena orang yang mencintai sesuatu ingin bertemu ya dan pertemuannya adalah sebagai puncak kenikmatannya kan begitu sehingga seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala tentu ingin berjumpa bahkan melihat Allah Ta'ala bukankah Allah siapkan surga dan dipersiapkan ziyadah tambahan dan para ulama menafsirkan ziyadah adalah tambahan bisa melihat Allah Sorga sendiri sudah nikmat dan sebagai tambahan kenikmatan di atas kenikmatan melihat Allah maka orang yang mencintai Allah demikian pula ingin berjumpa dengan Allah di sorga. nah sehingga perlu dipersiapkan dan di antara persiapan yang penting adalah hubbullah wa rasuluh selanjutnya antara dampak pengaruh baiknya rasa cinta seorang hamba ketika dia mentaati Allah dan Rasul akan dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, syuhada dan solihin seperti dalam ayat surat An-Nisa 69. Wa may wa rasul. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, lihat. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Di sini Allah katakan faulaika ma'al an'amallahu mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka lihat mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka siapa itu minan nabiyin para nabi wasidikin suhada dan solihin dan mereka itu adalah hasuna ulaika rafiqa sebaik-baik teman Anisa 69 Para hadirin jadi kalau ingin mendapatkan kenikmatan yang besar seperti yang diberikan kepada para nabi, sitikin, suhada dan solihin kuncinya ialah ini mentaati Allah dan Rasul cinta pasti membuahkan ketaatan. Orang kalau sudah cinta, dia akan berusaha manut, tunduk kepada yang dicintai. Jangankan kita mencintai agama ini, mencintai dunia saja. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia, itu siap jadi budaknya. Ya, kata orang Arab, man ahabba syai'an fahuwa abiduh siapa yang mencintai sesuatu dia akan jadi budaknya kalau dia mencintai dunia bersiap-siaplah diperbudak oleh dunia dunia nyuruh kamu jangan tidur jagaan harta ini ada uang ada emas, ada berbagai macam kekayaan. Naik bis, bawa emas, bawa koper, bisikan uang. Tidur, buat diambil orang. Gitu? Tidak tidur, ngantuk. Ngorbankan mana kira? Ditinggal tidur apa ditinggal melek? Karena kita mencintai sesuatu tadi, bersiap-siaplah untuk tidak tidur. Orang punya rumah besar, banyak kekayaannya, nyewa orang, satpam. Itu iya? dia keluarkan biaya untuk menjaga hartanya. Intinya, orang yang mencintai sesuatu itu siap untuk menjadi hambanya. Kalau Anda mencintai Allah dan Rasul, jadi hambanya yang namanya hamba itu patuh tunduk itu sebagai bukti rasa cinta kalau antum ngaku cinta seneng demen diperintah aja benggal Apa? perintah-perintah hmm. ini ada rasa cinta ada sih kok disuruh seperti itu dipertanyakan sejauh mana kecintaan kita Makanya orang mukmin innamal mukminun tidak lain orang mukmin idza ilallah wa rasulih kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasul ayakulu sami'na wa ta'na siap kami mendengar kami taat ketaatan bukti kecintaan sehingga para sahabat radhiyallahu anhum adalah sosok manusia yang paling besar rasa cintanya kepada Nabi. Iya, sehingga mereka berusaha mencintai dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dikisahkan Ibnu Umar. Biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya zuru Kuba, siaroh berkunjung ke masjid Kuba rokiban wa masya. Kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Siaroh. Wa yusalli fihi rokaatain. Sholat dua rokaat di sana. Maka diriwayatkan Ibnu Umar menceritakan ketika beliau melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiaroh ke sana, beliau pun mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh nabinya karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tahu kalau orang itu cinta akan berusaha mencontohnya. Ingkana hubbuka sodiko, kata syair. La atok tahu. Kalau cintamu itu cinta yang jujur, la atok tahu, pasti anda mentaatinya. Innal muhib liman yuhab muti'u Orang yang mencintai kepada yang dicintai muti'u itu manut. Harus taat. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasul konsekuensinya ialah taat. Kalau ada orang ngaku saya cinta Rasul, setiap maulid saya memperingati kelahirannya. Tapi dia tidak mentaatinya. Bukti tidak mentaatinya membuat perkara yang bid'ah. Itu bukti konkret. Kebid'ahan itu bukti dia tidak taat. Setiap khutbah Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdasatil umur. Tinggalkan perkara baru dalam agama. Ya, kalau dia mengerjakan perkara yang baru dalam agama berarti tidak mengindahkan nasihat beliau. Apa itu orang cinta? Hmm. Barakallahu fikum. Pengaruh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang soleh itu besar. Sehingga Anas walihada kola Anas dikisahkan Anas ibni Malik ketika mendengar hadis ini almar'u umaman ahabba farihna ma farihna bi syai'in farahna bi kauli kata Anas bin Malik mengomentari hadis ini almar'u umaman ahabba kata Anas ma farihna bi Shayin kami belum pernah merasakan kegembiraan. Karena sebab sesuatu Naam daripada kegembiraan tak kalah mendengar hadis ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan almaru ma'aman ahabba orang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Masya Allah. Kala maka Anas mengatakan ana uhibbu Rasulullah. Kalau begitu saya mencintai Rasul. Wa Abu Bakrin wa Umarin. Kalau begitu saya mencintai Allah, eh, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar. Harapannya apa? Arju an nama ma'ahum. Harapannya ialah semoga saya bareng bersama mereka. Di mana kira-kira? Di surga. Insyaallah. Karena Abu Bakar di surga, Umar di surga. Ya Rasulullah SAW di dalam surganya. Jadi harapannya bareng-bareng nanti di surga. Jadi kalau orang itu mencintai suatu kaum nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kaum muslimin barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Naam. Bahwa orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tentu karena sebab keimanannya ya keimanannya, ketauhidannya, walaupun mungkin tadi amalannya memiliki apa? kekurangan. Imannya Abu Bakar, imannya sangat kuat. Imannya Umar, setan saja takut bertemu dengannya. Setan mulai lewat di suatu gang. Tidak berani. Kalau Umar lewat di gang tersebut. Insya Imannya luar biasa. Mungkin iman kita tidak seperti Umar, seperti Abu Bakar. Tapi kecintaan kita ahlus sunnah sungguh besar. Iya. Sehingga harapannya tadi bareng bersama mereka di dalam jannah. Dalam surat Ar-Ra'd 23 Allah kisahkan. Orang yang mencintai dikumpulkan bersama orang yang dicintai. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن itulah surga Aden Bagaimana jannatu Aden yadkhulunaha akan masuk ke dalamnya Siapa yang masuk surga Aden Waman solahamin abaihim mereka akan masuk ke dalamnya. Waman solahamin abaihim dan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Bapaknya orang soleh, anaknya orang soleh. Wa azwajihim istri-istri mereka. Yang ketiga wa Dan juga apa? keturunannya yang soleh. Mereka masuk surga disusul dari orang-orang soleh. Siapa itu bapaknya, istrinya, keturunannya, cucunya. Mereka berkumpul di surga. Namanya anak senang kepada bapak, ya, Bok? Iya. Seorang suami senang kepada istri kayak gitu bok iya senang jangan hanya di dunia saya mencintai dia karena Allah harapannya bareng di dunia bareng di akhirat berkumpul dengan anaknya dengan kesolehannya jadi jangan eman-eman taklim bawa istri, bawa anak, yang penting jangan ganggu aja. Suasana taklim jangan terganggu. Supaya kita jadi orang soleh, istri kita jadi orang solehah, anak-anak kita juga jadi anak yang soleh solehah. Supaya apa? Kecintaan kita sekarang bisa bareng nanti di surga. Dalam surat yang lain juga sama, surat at 21. Atur 21 Allah berfirman, Orang yang mencintai nanti dikumpulkan bersama yang dicintai dengan sebab keimanannya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai' walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dan diikuti oleh keturunannya. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya. Dengan apa? diimanin Dengan keimanannya. Apa faidahnya orang tersebut ketika punya keturunan yang mengikuti dengan keimanan? Al alhaqna Nabihim, kami pertemukan mereka di surga dipertemukan alhaqna Nabihim, durriyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunannya di surga mungkin tidak sama amalan keimanannya amalannya mungkin orang tersebut jauh lebih besar daripada anak-anaknya, keturunannya. Tapi dengan sebab iman di sorga dipertemukan. Ya. Wa ma humin min amalihi min syai. Kami tidak menyanyiakan kepada mereka sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beriman di dunia mencintai orang yang beriman ini nanti akan jadi sebab dipertemukan di surga seorang ayah mencintai anaknya sampai cucunya yang iman dipertemukan oleh Allah dengan kakeknya yang beriman insyaallah di surga hada mujarrab idza ahabba al abdu ahlal khair ra'aitahu munaddiman ilaih ilaihim Kembali kepada hadis tadi bahwa dari hadis ini juga sebagai syahid perkara yang bisa diketahui, disaksikan. Dari hadis ini juga perkara yang bisa disaksikan. mujarob terbukti. Apa itu? Ida ahabbal abdu ahlal khair ra'aitahu mundamman ilaihim apabila seorang hamba mencintai orang yang baik. Ra'aitahu ilaihim. Kamu lihat bergabung dengan mereka. Ya tak? Kalau orang itu mencintai orang baik. Kepengen kumpul apa enggak? Kumpulnya dengan orang baik apa orang jelek? Eh? Orang baik. Kalau orang itu mencintai hamba, Hamba yang baik pasti kamu lihat secara nyata akan mundoman ilahi bergabung sebagaimana di dunia bergabung bareng baik kamu akan lihat mudah-mudahan bergabungnya itu nanti langgeng sampai di akhirat kamu lihat dia bergabung bergabungnya dengan orang yang baik hmm. Harisan ala ayakuna mislahum. Yang kedua, perkara yang nyata terbukti kalau kamu lihat orang seorang hamba mencintai orang yang baik. Pertama kamu lihat apa tadi? Bergabung. Antum senang ahlu sunnah. Gabungnya dengan siapa? Ahlu sunnah. Apa dengan ahlu bid'ah? Nah, ya tidak mungkin. Ahlu sunnah bergabung dengan ahlu sunnah. Dengan hisbiyin Ya tidak mungkin. Dia akan lari dari hisbiyin. Karena ahlu sunnah. Salafiyin bergabung dengan salafiyin. Naam. Bukan bergabung dengan hisbiyin, turasiyin, rojaiyin. Bergabung dengan ahlul khair. Yang kedua, kamu lihat. Harisan ala ayakuna mislahum. Semangat untuk berusaha mencontoh mereka. Harrison semangat untuk mencontoh seperti mereka. Antum bergabung dengan ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Orang yang kokoh di atas sunnahnya Nabi. Berusaha nyontoh Nabi, nyontoh sahabat, nyontoh para ulama yang berjalan di atas manhaj ahlus sunnah. Semangat. Tidak minder. semangat. Walaupun antum bukan syekh, pakai jubah, kepengin berusaha mencontoh pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula sebaliknya. tidak ahabba ahlas syar apabila hamba mencintai orang jelek indoma ilaihim akan bergabung dengan orang yang jelek ya Mbak. hmm. demikian pula apabila hamba mencintai orang jelek akan bergabung dengan orang jelek yang setipe wa amala bi'amalihim dan berperilaku seperti perilaku orang yang jelek dalilnya apa Nabi SAW bersabda Almar'u ma'aman Almar'u ala dini khalili Orang itu sesuai dengan agama temannya. Falian durahadukum man yukhalilu Telitilah Lihatlah Salah seorang dari kalian Dengan siapa dia berteman Hmm. Kata saya Usaimin, yakni al-insan, seorang. Yakun fidin Orang itu akan beragama. Wakadhalika fil khuluk atau berakhlak. Ala qadri man yusohib. Sesuai dengan kadar siapa dia berteman. Orang itu kata Syekh Utsaimin, orang itu di dalam beragama, berakhlak, naam sesuai dengan kadar dengan siapa dia berteman. Artinya apa? Faliandur man yusohib. Lihat dengan siapa dia berteman. Fa'in sahiba fa'in sahaba ahlul khair sara minhum. Kalau bergaulnya dengan orang baik, akan jadi baik bersama mereka. Wa in siwahum soramislahum. Kalau bergaul dengan orang yang jelek akan serupa dengan mereka. Hmm, maka ahlu sunnah berusaha bergaul, memilih teman ahlu sunnah. Ya, berusaha mencintai mereka. Naam, mencintai ahlu sunnah saudaranya, menghargai mereka, Orang yang cinta itu akan berusaha untuk bersiaroh, kan begitu? Karena Allah tentunya. Bersiaroh karena Allah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menceritakan adanya malaikat yang diutus untuk mengikuti orang yang berziarah ke saudaranya maka malaikat utusan Allah bertanya kepada dia. Ya? Ditanyakan, tidak kemana? Ali akon fillah, saya berkunjung ke saudaraku karena Allah. Ya, nah. Maka khairu anni ahbabtuhu fillah hal min nikmatin tarubuk apa karena kamu pernah mendapatkan kenikmatan dunia dari dia karena orang biasanya kalau berkunjung ke teman yang dia cintai, lantaran temannya ngasih sesuatu, ya timbal apa? Balik kemarin saya punya anak, datang ke sini. Sekarang dia punya anak, ya saya datang ke sana. Bisa kayak gitu pak ya? Ya ngimbangilah. Itu. Tapi orang ini tidak. Khairu anni ahbabtuhu fillah. Enggak. Bukan karena saya dapat uang dari dia, dapat kemudahan dunia dari dia, bukan hanya karena saya cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat ini mengatakan, Fa inni Rasulullah. Saya ini malaikat utusan Allah ilaika datang menemui kamu untuk mengkhabarkan bi annallaha qad ahabbak. Sungguh Allah mencintaimu kama ahbabtahu fihi hadis muslim ayuhanas senanglah berkunjung ke tempat orang yang baik agamanya untuk mengambil faidah Taib, pilihlah teman ahlus sunnah sampai Nabi mengingatkan la sahib illa mu'mina jangan engkau berteman kecuali mukmina orang mukmin Walayakul to'amak jangan makan makananmu illa taqiyya kecuali orang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba's bih. Ayuhanas. selanjutnya fa in kana hadza fi mahabbatil khalqi fima bainahum fakaifa biman ahabballah wa qaddima mahabbatahu wa khasyyatahu ala kulli syai fa inna mahabbatak fa innahu ma'allah qad hasala lahul qurbul kamil minhu dikisahkan Nabi menceritakan gambaran orang yang soleh itu seperti penjual misik ya bagaimana imma ayukhdiyak kadang dia memberi kepada kamu gratis wa imma ayyab ta'ayyabi'ak atau kamu bisa membelinya wa iman tajid min huraihah taib, atau sekedar dapat bau yang wangi itu sudah bagus ini mencintai makhluk ada pengaruh baik lalu bagaimana kalau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya Lalu bagaimana dengan orang yang lebih mendahulukan kecintanya kepada Allah dari segala sesuatu? Fa Allah. Pasti dia akan ditolong oleh Allah. Ya. Waqad hasalalahul kurbul kamil dia akan mendapatkan kesempurnaan pembelaan dari Allah. Kenapa? Wa huwa qurbul muhibbin. Karena Allah mencintai dekat dengan orang yang mencintainya. Dalilnya surat An-Nahl 128. Innallaha ma'alladzina taqau. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun dan orang yang mereka berbuat ihsan. Lihat. Allah bersama orang yang bertakwa. Di dalam penjelasan para ulama kalimat ma'a itu kadang mengandung makna ma'iyah, amah, dan ma'iyah khosoh. Ya, ma'iyah yang umum. Allah selalu bersama hambanya. Allah selalu memberikan pertolongan secara khusus kepada hamba yang beriman. Ya. Jadi dibela oleh Allah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga kalau seorang mencintai Allah pasti suka untuk mencintai yang dicintai oleh Allah. Adalah Nabi beliau pernah minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Wa Ibnu Mas'ud tolong bacakan Quran untukku. Lihat. Nabi minta kepada sahabat untuk diperdengarkan apa? Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud heran. Ya Rasulullah, aqra alaika. Saya akan disuruh membacakan Al-Quran alaika wa alaika unzil. Padahal Quran itu kan turun kepada jenengan. Tidak ada. Kala inni uhibbu an asma'ahu min wairi aku seneng suka untuk mendengarkan Quran dibacakan oleh selain diriku insyaallah jadi itu Rasul senang mendengar dibacalah ayat oleh Abdullah bin Mas'ud Nabi mendengarkan ya Sampai lewatlah surat An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad? Apabila kami datang dari kami datangkan dari segala umat dengan saksi dan kami datangkan engkau atas mereka sebagai saksi Sampai pada ayat ini Nabi mengatakan hasbukal an cukup mandek-mandek berhenti cukup. Di situ Nabi memerintahkan berhenti. Tidak disuruh baca sodakallahul azim. <laughs> Kalau kita kan sering dengar baca Quran mandek terus sodakallahul azim gitu ya. Tapi Nabi tidak memerintahkan baca sodakallahul azim tidak. Hasbukal an cukup mandek sudah. Maka kata Ibnu Mas'ud, artinya membaca sodakallahul adib jadi perkara nambah dalam perkara yang baru dalam membaca apa? Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud iltafatu ilaih. Nabi dawuh supaya berhenti cukup sampai di situ yang dibacakan aku pun menoleh kepada beliau. Faida ainahu deriva Ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata itu. Jadi kadang kita dengerin bisa nangis ya. Tapi batas sendiri kok nangis rasanya apa? Bingung nangisnya nangis ngendi. <laughs> Ayat yang mana yang harus saya menangis? Wong tahu maknanya tapi orang lain baca walaupun tidak ngerti maknanya karena bagus suaranya apa namanya menggetarkan hati jadi nangis mak tahu maknanya apa tidak tidak tahu tapi suaranya bikin saya apa nangis itulah jadi senanglah mendengar kalau tidak bisa baca ya apa dengar sudah baca tidak mau dengerin juga tidak suka suka. Padahal orang yang mencintai Allah tentunya senang untuk membaca apa yang diberikan e, dari kalamullah. Tayyib. Ayuhanas. Sehingga seorang mukmin wa'ala wa anwa'il ihsan dan setinggi-tinggi perbuatan ihsan. Apa itu? Ihsan kan engkau berbuat baik. Dan setinggi-tinggi perbuatan jenis ihsan adalah mahabbatur rahimul karimur rahman. Setinggi-tinggi jenis ihsan. Ihsan engkau beribadah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu bisa tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihatmu. Nah, setinggi-tinggi jenis ihsan apa itu? Mencintai Ar-Rahimul Karimur Rahman. Mencintai Allah. Hmm. Nih. Padahal ihsan termasuk ibadah tingkatan tertinggi dari Islam, iman, ihsan. Namun yang lebih a'la anwa yang paling tinggi dari macam-macamnya ihsan mahabbah kepada Allah. Mahabbatun makrunatun bima'rifatihi. Tapi ingat kecintaan yang diiringi dengan mengenal Allah kecintaan yang diiringi dengan mengenal Allah. Ya. Apa yang paling dicintai oleh Allah, dia tahu. Perkara apa yang paling bisa mendekatkan kepada Allah, dia ngerti. Dia tahu persis hal-hal yang paling bisa mendatangkan kecintaan Allah. Iya. Nah, Barakallahu fikum sehingga setiap hari seorang hamba agar selalu berusaha berbuat baik. Naam, bersodakoh ala kulli ala kulli sulama minan nas alai sadaqah pada setiap sendi tulang manusia ada kewajiban sodakoh kullayaumin tadlu fihi syams tak kalah terbitnya matahari ya tak? Hmm. dia berusaha melakukan hal yang terbaik dan di antara jenis ihsan yang paling tinggi mahabbatullah walaupun tadi mendamaikan dua orang tak al isnain sodako, mendamaikan dua orang yang bertikai sodako atau membantu orang mengangkatkan barang di atas kendaraannya sodakoh ya itu namun di antara tingkatan yang tertinggi dari jenis ihsan ialah mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh Abu Bakar dan Umar sepeninggal Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu dan terkenang benar dengan kehidupan bersama Rasul. Maka beliau datang setelah wafatnya Rasul SAW pergi bareng ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Biasa dulu beliau semasa hidup bersama Nabi berziarah ke tempatnya Ummu Aiman. Ya, keduanya pun berangkat. Falama intahaina ilaiha setelah sampai ke tempatnya Ummu Aiman bakat. Ummu Aiman nangis. Faqala laha Abu Bakar Umar tanya. Kenapa? Mayubkik. Apa yang bikin anti menangis? Ama ta'lamin annama indallah khair li Rasulillah. Bukankah anti tahu yang di sisi Allah lebih bagus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman sadar. Iya. Inilah a'lam. Saya tahu apa yang di sisi Allah lebih bagus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakini abki, tapi saya menangis. Kenapa? Anal wahya qadin qata'a minas sama' Saya menangis karena wahyu ayat tidak lagi turun dari langit. Sudah putus, tidak lagi ada wahyu turun. Maka Abu Bakar, Umar pun ikut menangis. Sungguh mereka menangis lantaran terhentinya ilmu. Ya, tidak lagi turun dari langit. Karena itulah yang paling besar manfaatnya. Itulah ilmu yang membimbing kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Kalau sahabat menangis lantaran tidak mendengar lagi ayat turun dari langit, tentu kita seorang ahlus sunnah bersedih. Kita? Ya Manakala hati ini tidak terisi dengan ilmu. Ya? Aduh, tak dimeprai. Seneng apa? Sedih? Alhamdulillah, prai. <laughs> Gitu. uh, <laughs> jangan, duh kenapa ini kok ada yang gantikan Kenapa? Tidak ada lagi terdengar kalimat, ayat, hadis, nasihat yang bisa menjadikan hati semakin dekat dengan Allah. Bandingkan antara kita dengan para salaf. Mereka bisa menangis, teringat pentingnya ilmu yang turun dari langit yang terputus lantaran wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhan nas, fadas'alullaha ayyarsuqana hubbah. Maka kesimpulannya akhirnya beliau menutup majlis ini kita mohon kepada Allah taala semoga ayyarsuqana hubbah. Kita diberikan rezeki bisa mencintai Allah dan juga wahubba man yuhibbuh bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang mencintai Allah. Mencintai orang yang mencintai Allah. Para wali-walinya. Wahubbul amal. Dan mendapatkan rezeki yang ketiga. Mencintai amal. Alladhi yukarribu ila hubbih yang bisa mendekatkan kepada kecintaan Allah. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah banyak pemberiannya lagi maha mulia. Wabillahi at-taufik. Selesai. Semoga Allah memberikan taufik sebagai penutup beliau berdoa untuk diberikan tiga rezeki mencintai eh, mendapatkan rezeki bisa mencintai Allah mendapatkan rezeki mencintai orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan Allah. Karena inilah perkara yang besar manfaatnya. Tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada Allah. Iya, walaupun dia kenal Allah, ngerti Allah, ada Allah. Tidak semua orang bisa mencintai orang yang mencintai Allah para ulamanya, para pembawa dakwahnya. Iya, ahlus sunnah mencintai ulamanya ahlus sunnah, dai-dai ahlus sunnah. Ya, dan mencintai pula yang ketiga amalan yang bisa mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan menjadi tambahan pahala segala salah dan kurang eh, mohon maaf wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin